Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Pembahasan terakhir kemarin seputar apa? Bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu semua sesat atau ada bid'ah hasanah kemarin eh Akh Abdurrazak semua bid'ah sesat atau ada bid'ah hasanah? Sesat. Semua bid'ah sesat, enggak ada yang hasanah, enggak ada yang bagus. Dalilnya mana? Akhisan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Hasan. Dalilnya itu simpel. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatan berada di api neraka. Yang berada di api neraka kesesatannya saja atau pelakunya juga Husain? pelakunya juga karena kesesatan tidak mungkin terwujudkan kecuali ada pelakunya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi enggak ada fitnah hasanah ya, enggak ada. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lanjutkan. Nah, matan bagian atas itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah rahimatullah alaih muwafaquddin. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Faqad kufitum. Masya Kalamnya pendek, simpel, padat, tapi sangat menyentuh ini ya. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil yang beliau keutamanya enggak usah nanya lagi. Sangat besar keutamaannya. Eh, suatu ketika pernah segenap para sahabat menertawainya, tertawa karena kedua betisnya Abdullah Mas'ud sangat kecil. Suatu ketika beliau manjat pohon arok, pohon siwak. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian terombang-ambingkan oleh oleh angin. Akhirnya segenap para sahabat tertawa. Setelah tertawa, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mimma hakun, Oleh sebab apa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat a, melihat kecilnya kedua betisnya Abdul Mas'ud yang diterpa oleh angin tadi." Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? "Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqal fil mizan min Jabal Uhud." Masya Allah. Sungguh kedua betisnya Abdullah Mas'ud itu lebih berat timbangannya daripada Gunung Uhud, bayangkan. Anda tahu Gunung Uhud atau enggak, Antum? Hah? Pernah dengar aja ya? Anda juga baru dengar aja ya. Nah, barakallahu fikum nanti kapan-kapan semoga bisa ke sana, melihat langsung. Paham ya? Nah, di mana lihat Jabal Uhud? Di Yaman atau Saudi? Eh, di Yaman atau Saudi? Saudi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini kisahnya Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu masyaallah sahabiyun jalil kedua betisnya bayangkan lebih berat timbangannya dibanding Jabal Uhud masyaallah na'am kita lihat berikutnya barakallahu fikum ittabi'u wa la tabtadi'u ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ikutilah ittiba'lah kalian dengan apa dengan Al-Qur'an was sunnah wa la tabtadi'u dan jangan kalian membuat perkara bid'ah perkara baru dalam agama. Faqad kufitum, sungguh kalian telah apa? Telah diberikan perbekalan yang cukup. Apa itu? Al-Qur'an was sunnah. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal, beliau telah apa? berwasiat dengan wasiat yang sangat menyentuh. Paham ya? Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Membikin hati bergetar, mata mengeluarkan air matanya. Paham ya? Kemudian segenap para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ausina." Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Orang yang hendak berpisah, maka berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla, was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyyah fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira ini syahidnya. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku setelah aku meninggal. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan as-sunnah kunci apa? Keselamatan. at masuk bis-sunnah najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah apa? Keselamatan. Sebagaimana ungkapan siapa ini? Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad Muslim Az-Zuhri, Rahmatul alaih dinukilkan oleh Al-Imam dari darimi dalam mukadimahnya. Paham ya? Mukadimah Sunan Darimi. Eh, at-tamassuku bis-sunnati najah Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci keselamatan. Fal ilmu yukbatu qabdan sari'an. Fa na'shul ilmi din bid dunya wa fi ilmi wa fi dhahabil ilmi zahabu dzalika kullih. Artinya apa? Menyebarkan ilmu kunci kekokohan dunia dan agamanya. Dan hilangnya ilmu hilang pula agama dan dunianya. Faham ya? Jadi jangan santai kita mengejar dunia, mengambil dunia tanpa ilmu jangan. Harus kita iringi dengan ilmu. Karena apa? Dunia tanpa agama, tanpa ilmu gak ada berkahnya. Ya kan? Sebagaimana ungkapan yang sering anak ulang-ulang apa itu? Nampaklah kalau fikum, ma'asna dunya wad-din idza lah La barakallah ad bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya dunia dan agama kalau bisa bersatu. Dunia dan agama kalau bisa bersatu itu indah. Tapi Allah Ta'ala tidak akan berkahi dunia tanpa agama. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Ini sekedar selingan bahwasanya kita diperintahkan untuk apa tadi? Diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga mengikuti Al-Quran Al-Karim. Dan dilarang kita berbuat perkara bid'ah. Karena apa? Sungguh telah diberikan kecukupan dalam berbekal tersebut. Kecukupan apa? Ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah cukup. Paham ya? Ingat-ingat Rasulullah ketika sebelum meninggal dunia apa kata beliau? Ini tarikun fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. Apa artinya? Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal, lan tadillu ba'di. Sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnah. Paham ya? Jangan kemana-mana sudah. Kalau antum dihadapkan Al-Quran Sunnah, kemudian fatwa ulama, pendapat si fulan, pendapat si alam, ustaz fulan, syekh fulan, sami'na wa ta'na Al-Quran Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan, ini kan syekh fulan, ini kan ulama fulan. Masa ulama fulan bisa keliru? Kita katakan bisa. Manusia. Gak ada yang maksum. Kecuali Nabi dan Rasul. Tapi kalau Al-Quran Sunnah, maksum. Al-Quran Sunnah terjaga dari kesalahan Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhujjah, berargumen, qala Allah, qala Rasul, bukan qala fulan, qala alan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang zamannya itu zamannya. Zamannya zamannya qala fulan, qala alan sekarang. Eh, Ustaz, katanya gambar makhluk bernyawa itu katanya haram Ustaz. Dulu katanya. Allah mustahil dulu. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang karena kita lihat maslahah yang ada ini boleh. Dalilnya Ustaz, Syekh Saleh Fauzan muncul katanya. Syekh bin Bas nongol juga katanya. Kita katakan, lah kalau Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah melarang. Lah kenapa kok Rasulullah gitu loh? Orang kalau cerdas, kalau akalnya masih cerdas, murni, belum tercampur di kotoran syubhat atau yang semisalnya dia akan memilih kalau Allah kalau Rasul. Pasti itu sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita semuanya terdoktrin untuk bertaklid atau asabiah fanatik dengan gurunya dengan syekhnya, dengan ustadznya. Antum ketika belajar seperti ini, taruhlah antum mendengar atau melihat anak keliru, sampaikan. Keliru ustaz, yang benar seperti ini. Insyaallah باذنillah anak akan ucapkan jazakumullah khairan. Gak usah takut, gak usah gemetaran, ngapain gemetaran? Sampaikan, ini keliru ustaz. Paham ya? Yang benar seperti ini. Jazakumullah khairan, ahsanta barakallahu fiik. Seperti itu. Eh, bukan wah antum baru anak kemarin sore ingatkan antum kecil Muhammad kecil. Eh, ngingatkan ustadznya. Insya Allah enggak. Kalau benar keliru sampaikan. Insya Allah biidznillah, Insyaallah, insya Allah. Nah barakallahu fikum kalau benar-benar keliru akan tarujuk. Kembali kepada yang benar. Harus memiliki seperti itu. Jiwa besar harus kita miliki. Kalau kita memiliki jiwa yang sombong hati-hati. Mudah sekali meremehkan saudaranya, meremehkan santrinya, meremehkan orang-orang yang baru ngaji. Itu hati-hati. Paham ya? Nah, tapi kalau dia sudah memiliki mental yang kuat, jiwa yang besar barakallahu fikum akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, dia tidak akan apa? Tidak akan pernah sombong di hadapan Allah Pasti dalam tunduk dan menerimanya. Diingatkan sami'na wa ta'na. Paham ya? Bukan malah melawan. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau apa? Kalau benar-benar apa? Benar-benar sudah memiliki apa? Nah, barakallahu fikum ilmu syar'i, Al-Qur'an sunnah, faham mengenai bahayanya kesombongan, dia akan apa? Taat. Eh? Dia akan taat kepada apa? Al-haq. Karena al-haq itu lebih daripada segalanya. Jangan sampai kita tunduk pada si fulan atau si alan, kemudian apa? Kita tidak tunduk dengan al-haq jangan. Al-haq harus kita junjung setinggi mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum walaupun musuhnya banyak, walaupun yang musuhi banyak tidak masalah, tapi jangan sampai kita dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala asy syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah Bawah itu syarahnya Abdullah bin Mas'ud minas sabiqin al-awwalin al-muhajirin masyaallah. Abdullah bin Mas'ud, beliau termasuk salah satu orang-orang salah satu apa yang masuk Islam di awal permulaan. Paham ya? Dari kalangan muhajirin, termasuk orang-orang yang awal awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin. Berarti orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Wa yamtaz bil ilmul wara' wal ibadah. Dan beliau terbedakan dengan adanya ilmu, wara' dan ibadah wal ittiba' rasul dan juga mencontoh mengikuti Rasulullah SAW fahuwa min akbar ulama sahabat beliau termasuk termasuk apa termasuk ulama sahabat yang paling besar Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu masyaallah wa fuqaha fuqahaihim nah, dan juga apa dan juga termasuk al fikihnya mereka yaqulu radhiyallahu anhu berkata al Imam Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu Ittabi'u yakni ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih. Ikutilah semua yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mithlu qawli ta'ala, ini seperti firman Allah taala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Artinya apa? Ikutilah semua yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya itu As-Sunnah. Jadi enggak cukup cuma apa? Al-Quran saja. Tidak cukup cuma apa? Al-Quran saja. Harus diiringi dengan As-Sunnah, itu pun apa? Di bawah pemahaman siapa Husain? Pemahaman para salafun as-saleh bukan pemahaman per individu, bukan otodidak, paham ya? Bukan pemahaman para tokoh, tapi pemahaman para salafun saleh. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Penting itu ya. Jangan seperti jis jamaah ingkar sunnah. Paham ya? Nah, jamaah ingkar sunnah itu Al-Qur'an saja sunnah enggak mau katanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi, wala tabtadi'u naha an ibtida' dan jangan kalian berbuat kebitahan Larangan dari perbuatan apa? Larangan membuat perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Fahuwa yutabik aidan kaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga cocok dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian tinggalkanlah perkara-perkara baru dalam agama yang dibikin-bikin telah bid'ah. Nah, summa qala radhiyallahu anhu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu Al-Imam Abdullah Mas'ud mengatakan, "Faqad kufitum, ay kufitum al-maunah." Ini. Telah dicukupkan perbekalan untuk kalian. Naam ya? Telah dicukupkan buat kalian perbekalan. Nah, apa maksudnya? La tahtajuna ila ziyadah, enggak butuh tambahan, wala ila takalluf, tidak perlu pembebanan Eh, yakfikum an ta'malu biha jaa na'am bima jaa fi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu maksudnya bagaimana cukup bagi kalian untuk mengamalkan dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam paham itu ya na'am barakallahu fikum kita lihat lagi wa ma qalahu sahabatun rasulillah sallallahu dan juga apa yang diucapkan oleh para sahabat cukup bagimu, cukup bagi kalian mengamalkan dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Paham ya? Karena salah salafun salah ya ini. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kan itu para salaf. Eh, bukan orang-orang belakangan. Ingat kalamnya siapa itu? Kalamnya al-Imam eh, Al-Syeikh al alama Abdul Aziz Ibn Abdullah Nubas Rahmatullah alaih ketika beliau Nah barakallahu fiikum memberikan catatan kaki terhadap eh, nah barakallahu fiikum al-fathah al-hamawiyah. Nah beliau mengatakan nah fa'al sunnati wal jamaah humus salaf. Atau kata beliau apa? Nah barakallahu fiikum as-salafu hum ahlu qurun al fadhalah Paham ya? Jadi para salaf itu adalah mereka tiga generasi. Mereka adalah orang-orang yang berada di generasi yang memberikan keutamaan. Generasi siapa itu? Sahabat, tabi'in, Atba'ut Tabi'in. Perhatikan kitabnya ya. Nah, barakallahu fikum, jangan cuma senyum-senyum sendiri ya. Ayo, nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa? Perhatikan kitabnya. Nah. Apa tadi katanya kata Nah barakallahu fikum. Al-Imam Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu tadi bahwasanya telah dicukupkan untuk kita semuanya Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ada yang dalamnya. Paham ya? Dan juga ucapan para para sahabat. Yang terakhir ini ngomong apa terakhir tadi? Hah? Apa? Hewan na'am barakallahu fikum. Jadi as-salaf kata beliau am, hum ahlu qurun faddalah. Mereka itu adalah tiga generasi yang diberikan keutamaan. Kata beliau apa? man iktafa atharuhum wa sara ala manhajihim huwa salafin. Barang siapa yang mengikuti jejak mereka dan berjalan di atas prinsip mereka maka dia dikatakan salafi. Dikatakan salafi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, adapun apa? Menyelisih dan tidak berjalan di atas prinsip mereka, maka dia termasuk orang ha? orang khalaf, orang belakangan. Allah musta'an. Semakna itu nanti bisa dilihat sendiri. Nah, barakallahu fikum dalam kitab apa? Al-Fatwa Al-Hamawiyah yang diberi catatan kaki oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas alaihi. Fal wajib maka yang wajib al-iktidak bi kitab wa sunnati rasulih yang wajib adalah mencontoh mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sunnah safinatun nuh man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau naik, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah, tidak mau berada di atas perahu tersebut, ghariqa tenggelam. Binasa. Nah, Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mengikuti petunjuk itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tenang, tentram, tidak ada iskal lagi. Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wal iktida' aidan bis sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum talamid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh mengikuti para sahabat Rasulullah SAW yang mereka itu adalah para santri mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya mengikuti dalam hal apa dalam hal yang tidak berseberangan dengan syariat adapun istihad sahabat paham ya istihadnya sebagian para sahabat barakallahu fikum yang keliru yang berseberangan dengan syariat maka tidak diperbolehkan kita mengikutinya banyak sekali istihad-istihad yang apa Nah barakallahu fikum yang berseberangan dengan apa? Nah barakallahu fikum dalil berseberangan dengan perbuatan Rasulullah berseberangan dengan perbuatan para sahabat yang lainnya seperti ada dua kali ketika hari Jumat istiadatnya Utsman bin Affan dan kemudian istiadatnya Ibnu Umar ketika jenggot sudah sampai satu genggam maka dirapikan atau yang semisalnya itu semuanya apa berseberangan dengan dalil oleh karena itu kita lebih mengedepankan Al-Qur'an Sunnah Na barakallahu fikum jadi kita mengikuti jejaknya para sahabat yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. hadha wahidun min akabirihim wa afadhilihim yusina bihadhil wasiyyah al-'azimah. Dan ini eh, satu orang dari pembesar-pembesar mereka Rasul Abdul Mas'ud dan juga orang yang na fiikum memiliki keutamaan di antara mereka yusina memberikan wasiat kepada kita semuanya bihadhil wasiyyah al-'azimah dengan wasiat yang sangat agung ini. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian Al-Qur'an sunnah, Al-Qur'an was sunnah dan jangan kalian membuat para bid'ah faqad kufitum sungguh kalian telah diberikan kecukupan. Kecukupan di mana? Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan mencari yang lainnya. Paham ya? Enggak perlu antum sibuk ngurusin IPA, IPA, IPS, PPKN, geografi, paham ya? Rumus Pythagoras, hitung-hitungan diagonal, paham ya? Atau yang semisalnya sibukkan dengan menghafal Al-Quran Sunnah, insya Allah biidnillah perkara dunia akan bisa menyertai kita semuanya. Yakin sudah. Tapi kalau terus sibuk dengan perkara dunia, belum tentu akhirat akan menyertai kita. Belum tentu. Paham ya? Nah, seperti apa kemarin itu? Gelas dikasih air, kemudian apa? Pensil atau pena dicelupkan. Kok bengkok ya? Wah, wah. Kenapa kemarin ternyata? Kurang apa kemarin ternyata? Kurang apa ternyata kemarin? Kurang garam? Hah? Kurang apa kemarin Ihsan? Kurang kerjaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu diurus seperti itu, bengkok biarin. Enggak bengkok pun enggak masalah. Paham ya? Tapi orang-orang, "Uh, ini rumusnya apa ya? Kok bisa bengkoknya?" Ini pembiasan, pembiasan atau pembiasaan ya? <laughs> Paham ya? Muter-muter ya. Allah musta'an. Kita katakan Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Al-Qur'an was sunnah. Cukup. Nah, barakallahu fikum. Lam yabqa li ahadin majal fi an fi annahu yazid wa yanqus. Tidak tersisa satu seorang pun pintu masuk untuk apa? menambahi dan mengurangi. Nah ya, wa yaqtanam. wa yahtar' linnas dan membuat perkara baru untuk manusia umuran perkara-perkara yang baru yadun annaha khair yang dia mengira bahwasanya itu adalah kebaikan wa annaha taqarrubun ilallah dan dia mengira bahwasanya itu adalah pendekatan diri kepada Allah taala jangan wa min huna yajibu ala talibil ilmi ini nasihat kita dari sinilah wajib bagi penuntut ilmu idza Ana barakallahu fikum idza urida fi nafsihi syai'un apabila disodorkan atau muncul pada dirinya sesuatu yastahsinuh yang dia menganggap sesuatu itu bagus wa itu an yaqulahu aw yaktubah dan dia ingin mengucapkannya atau menulisnya fa alaihi an yanzur lihat dulu maka wajib dia melihat lagi benar nggak bagus ini jangan-jangan jelek sebelum dia ucapkan sebelum dia tulis maka diperhatikan terlebih dahulu bagus atau ataukah tidak, jelek ataukah enggak, dilihat terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Hal hadza syai' warada fi kitabillah? Ini. Perkara yang kita anggap bagus ini apakah ada dalam Al-Qur'an? Wa fi sunnati Rasulillah? Apakah ada dalam sunnah Rasulullah? Hal qala bi min salaf? Apakah ada para salaf yang mengucapkannya? Penting diganti. Jadi kalau antum lihat perkara kok bagusnya nih ya. Kalau jadikan ibadah kok bagus ya. Pertama cek dulu, ada enggak dalam Al-Qur'an? Yang kedua, ada enggak dalam As-Sunnah? Yang ketiga, ada nggak para salaf yang mengerjakannya dan mengucapkannya? Kalau nggak ada, tinggalkan. Seperti apa? Maulid Nabi. Memperingati oleh Nabi, pertama cek dulu. Acara maulid tersebut ada nggak dalam Al-Quran? Dalilnya nggak ada. Dalam As-Sunnah nggak ada. Para salaf yang menerapkan dan melakukannya juga tidak ada. Karena tidak ada, tinggalkan. Kalau mereka masih ngayal, menuntut, kata mereka ada katanya, kulhatu hatu burhanakum in kuntum sadikin." Simple dah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan argumen kalian, hujah kalian kalau kalian benar-benar jujur dalam ucapan tersebut. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Fa in wajadahu alhamdulillah. Jika dia menjumpai ha? dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, alhamdulillah. Maka segala puji milik Allah taala. Laqad wuffiqa lis Berarti apa? Sungguh telah apa? Diberikan kecocokan terhadap kebenaran. Wa anna idzal yajidhu fa alaihi an yahdar. Adapun dia tidak menjumpai dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, maka wajib bagi dia untuk berhati-hati. Wa an yabta'ida an hadzal ladzi aradalah dan hendaknya dia menjauh dari sesuatu yang muncul pada dirinya. Wa ya'lam annahu bid'ah dan hendaknya dia tahu bahwasanya perkara bid'ah bahwasanya perbuatan tersebut perkara apa? fitnah Ba'du talabatul ilm. Ini nasihat terakhir kita baca dulu. Nah, kalau fikum. Sebagian para pencari ilmu, penuntut ilmu, sebagian mereka ya'tuna nabi ibaratun jadidah. Mereka mendatangkan ungkapan-ungkapan yang baru, wa alfadun jadidah dan lafaz-lafaz yang baru. Wa qad akhtau aswab fi Dan sungguh telah mereka apa? keliru eh, menganggap keliru kebenaran dalam masalah ini. Fala yajuz li ahadin an yati bi ibaratin min ende Maka enggak diperbolehkan dia mendatangkan ungkapan yang muncul dari dirinya sendiri. Au yataqa'ar wa yata'ammad wa yati bi ma'anin atau dia berdalam-dalaman kemudian mendatangkan makna-makna maqala as-salaf yang tidak diucapkan oleh para salaf. Wala fahimuha dan para salaf juga tidak memahaminya, khususan fi babil asma sifat. Terkhususkan pada bab asma wa sifat. Alaihi an yahdar. Maka wajib atas orang tersebut berhati-hati min an yakula kalimatan yaitu berhati-hati mengucapkan suatu ungkapan lam yakulha lam yakulha man sabaqa min as as-salih yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan para salaf salih hati-hati. Paham ya? Semuanya harus apa? Semuanya upayakan berlandaskan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Siapa para salaf kita yang saleh? Satu. Sahabat dua Tabi'in tiga. Tiga. Hah? Atba'u tabi'in sahabat tabi'in atba'u tabi'in na'am barakallahu fikum yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang nasallahu wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin